Pada kajian kita kemarin, Kita dalam pembahasan hadis yang ke-77 dan masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Kita lanjutkan keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa qawluhu dan ucapan beliau man qala bihi sadaqah. Barang siapa berucap dengan Al-Qur'an, maka sungguh dia jujur. Karena Al-Quran itu maksum dari kesalahan. Al-Quran terjaga dari kesalahan. Maka barang siapa mengikuti Al-Quran dan ia berucap dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka dia pasti jujur dalam ucapannya, jujur dalam istihadnya dan hukumnya. Kemudian kalimat berikutnya wa man 'amila bihi ujira dan siapa yang beramal dengannya ia akan diberi pahala. Maka barang siapa yang menunaikan, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dari ketaatan-ketaatan, amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala dan menuliskan untuknya al ajral azim pahala yang besar. Allah akan menuliskan untuknya pahala yang besar. Kemudian kalimat man hakama bihi adalah dan siapa yang berhukum dengannya maka dia akan bersikap adil. yakni Barang siapa yang menjadikan rujukannya di dalam memutuskan hukum ketika terjadi perselisihan, pertikaian di antara manusia, maka dia akan adil. Dia akan memberikan kepada orang yang punya hak, diberikan haknya. Orang yang zalim akan dicegah dan dihalangi dari kezalimannya. Inilah hakikat keadilan dan ini hanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50 أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin Tentunya jawabannya tidak ada orang yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Wa tammat رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Dan telah sempurna kalimat Rabbmu firman Tuhanmu yakni Al-Qur'an sidqan wa adlan dengan benar dan adil jujur dan adil. Maka kalimat ini sidqan wa adlan terkait Al-Qur'an sidqan fi akhbarihi jujur dalam berita-berita yang disampaikannya wa adlan fi ahkamihi adil dalam hukum-hukumnya la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim tidak ada yang dapat mengubah firman Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah, kalimat-kalimatnya. Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian kalimat وَمَنْ إِلَيْهِ ilaihi hudiya siratim Barang siapa yang mengajak kepadanya, berdakwah kepada Al-Qur'an, dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena memang orang yang mengajak kita kepada kitabullah berarti dia mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk. Adapun orang yang mengajak kepada selain Al-Quran berarti dia mengajak kepada kesesatan na'udzubillah. Kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan karena tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka inilah sifat-sifat Al-Quran. Dan ia merupakan sifat-sifat yang sahihah, yang benar. Walaupun hadisnya kata Syekh Hafizahullah tidak sahih dari Nabi secara sanad dan sudah kita sebutkan di awal pembahasan bahwa hadis ini sanatnya sangat lemah namun kata Syekh lakin ma'anihi sahihah muayyadah bil adillati tsabitah anhu sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makna-maknanya benar dikuatkan oleh dalil-dalil yang sahih. Taib. Kemudian kita beranjak pada hadis yang ke-78. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu marfu'an. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Wa ma harrama fahuwa haramun. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun. Faqbalu minallahi afiyatahu. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Thumma tala wa ma kana rabbuka nasiya. Rawahul Bazzar wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani rahimahumullah. Dari Abu Darda secara marfu marfu itu istilah sanat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka itulah yang halal. Dan apa yang Allah haramkan maka itulah yang haram. Dan apa yang Allah diamkan maka itu bentuk pemaafan. Maka terimalah pemaafan dari Allah. Karena Allah tidak akan melupakan apapun. Kemudian beliau membaca ayat wa ma kana rabbuka nasiya dalam surat Maryam ayat 64. Tuhanmu tidaklah lupa. Diriwayatkan Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim dan Al-Tabarani rahimahumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini sama seperti yang ada di dalam hadis yang sahih innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya ada perkara yang samar tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka hadis ini juga demikian. Hadis yang sedang kita bahas ini. Bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, maka itulah yang halal. Yang ia haramkan, maka itulah yang haram. Dan yang didiamkan berarti itu adalah bentuk pemaafan dan pengampunan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, tidak menerang, tidak menyebutkannya, menunjukkan Allah lupa tidak. Allah tidak pernah lupa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, maka itu adalah bentuk pemaafan dan itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka yang wajib bagi manusia adalah mengambil pemaafan dari Allah. Dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, yang didiamkan, yang tidak disebutkan, yang tidak diterangkan, tidak usah ditanya. Karena yang halal jelas, yang haram jelas. dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasul akan jelas mana yang halal, mana yang haram terkhusus barakallahu fikum di zaman masih turunnya wahyu. Makanya disebutkan dalam sebagian hadis ketika diwajibkan ibadah haji, salah seorang sahabat bangkit ketika Rasulullah menyampaikan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Salah satu sahabat bangkit kemudian bertanya, Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasul? masa kata Rasulullah diam. Tanya lagi. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasul diam. Tidak memberi jawaban. Sampai tiga kali. Maka Rasulullah kemudian mengatakan lau qultu na'am wajabat wala mastata'tum. Kalau seandainya aku katakan iya wajib tiap tahun maka akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' intubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Jadi yang didiamkan itu tidak usah ditanya. Ya, akhirnya ketika diterangkan, disampaikan akan menyusahkan. Ikhwan Fiddin kaum muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau hafizahullah taala dari hadis ini kemudian kita beranjak kembali pada hadis yang ke-79. Kata penulis rahimahullah taala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما wa ala jambatay as-sirat surani fihima abwabun mufattahatun وعلى الأبواب سطور مرخات وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن السطور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين وراه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان ابن Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi permisalan tentang jalan yang lurus. Di mana pada dua sisi jalan itu ada dua dinding. Pada dua sisinya ada dua dinding. Pada keduanya, pada dua dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pada pintu-pintu itu ada tirai yang terjulur. Dan di tengah jalan tersebut ada penyeru. Dia berkata, luruslah. Dalam berjalan menempuh jalan itu, jangan bengkok. Jangan membelok. Dan di atas jalan itu ada penyeru yang menyeru. Setiap kali seorang hamba ingin membuka dari pintu-pintu itu, dia berkata, celaka engkau. Jangan engkau buka. Karena bila engkau membuka pintu itu, engkau akan memasukinya. Kemudian beliau menafsirkan dan mengabarkan bahwa jalan tersebut, jalan yang lurus itu adalah Islam. Dan bahwasanya pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah keharaman-keharaman Allah, apa-apa yang Allah haramkan. Sementara tirai yang terjulur adalah batasan-batasan Allah. Dan penyeru yang berada di tengah jalan adalah Al-Quran. Sementara penyeru dari atas adalah wa'idullah. Pemberi nasihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bisikan malaikat yang ada dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Diriwayatkan Imam Razin dan Ahmad At-Tirmidzi rahimahumullah dari sahabat an nawasi bin Sam'an yang semisal dengan itu. Kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu taala menjelaskan As-sirat fil lughah sirat secara bahasa artinya at-tariqu, jalan. Dan yang dimaksud dengan jalan di sini adalah Islam. Jalan Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am 153 berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Inilah agamaku yang lurus, maka ikutilah ia. Fal Islamu huwa tariqul musilu ilallahi ta'ala. Maka Islam dialah jalan yang akan mengantarkan kepada Allah. Sehingga barang siapa yang ingin sampai kepada ridha Allah yang ingin sampai dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala menjadi keharusan bagi dia untuk mengikuti jalan yang akan menyampaikannya tersebut yaitu jalan Islam, jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi termasuk dari hikmah Allah taala Allah menjadikan pada dua sisi jalan itu pintu-pintu. Sebelah kanan, sebelah kiri, banyak al-abwab. Yang pada pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang terjulur. Dan al-abwab tersebut, pintu-pintu tersebut, kata Syekh, وَهَذِهِ الْأَبْوَابُ إِنَّمَا هِيَ أَبْوَابُ الْفِتَنِ وَالشُّرُورِ Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu fitnah dan kejelekan, berbagai macam ujian dan kejelekan-kejelekan. Yang membukanya dia akan memasukinya. Kalau dia masuk ke sana ke pintu itu berarti dia sudah keluar dari al mustaqim, dari at-tariq al-mustaqim dari jalan yang lurus. Tadinya lurus jalannya, jalan terus sebelah kanan dan kiri ada pintu-pintu. Yang disebutkan di situ ada dinding. Dinding-dinding itu atau di dua dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Lah kalau dia membuka pintu itu dan masuk ke sana berarti dia sudah keluar dari relnya dari jalan yang lurus tadi. Maka ini sama seperti yang tersebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang yang menyeleweng yang keluar dari jalan yang lurus tadi maka ia akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi. sehingga ini ada jalan lurus dan di sana ada banyak jalan yaitu pintu-pintu yang berada pada dua sisi jalan tersebut. Sehingga apa yang wajib bagi kita untuk dilakukan? Fal wajibu huwa sayru ala sirat. Yang wajib adalah berjalan di atas jalan itu. Tempuh jalan itu, tidak usah noleh ke pintu-pintu tersebut. Jangan menyingkap dan membuka tirai-tirainya. Penasaran. Dan as-sutur huna hiya al-hudud. Batasan-batasan Allah. Yang Allah menjadikan tirai-tirai ini. Jadi ada pintunya masih saja ditutup dengan tirai. Allah menjadikan batasan-batasan itu untuk menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam pintu itu. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam tafsir hadis ini wa anna suturul murkha hududullah. Dan bahwasanya tirai yang terjulur adalah batasan-batasan Allah wa anna da'iya ala ra'si sirati huwal Qur'an dan bahwasanya penyeru yang berada di tengah jalan itu adalah Al-Quran yang mengingatkan teruslah berjalan lurus, jangan menyimpang, jangan bengkok. Wa anna da'iya min fawqihi huwa wa'idullah aw wa'idul na'am. Huwa wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Wa kullu dhalika wadihun ma'nahu. Ini semua maknanya jelas. Kata al-Syeikh hafizahullahu taala. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Insyaallah ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya sekali lagi tidak bosan untuk selalu kita saling nasihat menasihati dan wasiat mewasiati. Anak nasihatkan kepada diri anak secara khusus untuk benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan jalan Islam, menempuh dan menitinya dengan penuh kejujuran, terus berupaya mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar benar-benar kita dalam meniti jalan ini berada di atas fasirah, di atas ilmu, dan kita benar-benar tunduk terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita taufik semuanya untuk di mudahkan dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.